الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تحدثت بالامس عن صيام يوم عاشوراء وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله وتحدثت بشيء من التفصيل عن الحكمه من صيام هذا اليوم وان صيامه من باب الشكر لله سبحانه وتعالى على النعمه العظيمه والمنه الجسيمه الا وهي انه عز وجل في ذلك اليوم نجى الله موسى عليه السلام ومن معه من عدوهم فرعون وقومه في قصة عجيبة بليغة مؤثرة مر الإشارة بالأمس إلى شيء من تفاصيلها وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صار الله بان عدمه موسى عليه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan karib kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau. Uh, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin eh, Syekh telah menjelaskan tentang uh, puasa Asyura dan beliau telah menyebutkan hadis dari Nabi yang menjelaskan akan keutamaan hari tersebut di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah ayukatsira as-sanata allati qablahu." Bahwasanya aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa hari Ashura, Allah akan mengampuni dosa-dosa selama setahun sebelumnya. Dan Syekh juga telah menjelaskan sedikit uh, terperinci tentang hikmah kenapa kita disuruh untuk berpuasa pada hari Ashura. Telah jelas dijelaskan kemarin bahwasanya hikmah dari puasa Ashura yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari di, di hari yang sangat agung tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam serta pengikutnya dari kejaran musuh mereka, yaitu kejaran musuh mereka Firaun yang sangat sombong beserta bala tentaranya. Ya Allah, Allah menyelamatkan mereka dalam sebuah kisah yang sangat menakjubkan, yang sangat memberi kita banyak pelajaran. Telah datang dalam hadis yang sahih dari Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Wadiman Nabiyyu nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'a al-yahuda tasumu yawma Ashura." Eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah Beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Faqala mahada, Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Hal apa ini? Kenapa kalian berpuasa pada hari ini?" Qalu hadha yaumun salih. Kata mereka ini ada adalah hari yang baik. Hari ini adalah hari yang baik. Kenapa? Hada yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Kata orang-orang Yahudi, hari ini hari Asyura di mana hari Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa alaihissalam pun berpuasa, ya, karena rasa syukur kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Fa'ana ahaku bi Musa minkum, fasamahu wa amara bisiyamihi muttafaqun alaih. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Saya lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari itu, bahkan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa pada hari tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka. وهذه السنة العظيمة التي عملها النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته لأنه جاء في أيضا بعض الروايات في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام استمر على هذا العمل إلى وفاته واستمر عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من بعده وبهذا يعلم أن هذا العمل وهذه السنة ماضية وواقية وينبغي أن يحافظ عليها المسلمون وأن تكون هي عملهم في هذا اليوم وأن تكون هي عملهم في هذا اليوم وألا تغير مجريات التاريخ والأحداث التي تحصل في التاريخ المسار بتغيير هذه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال أخرى لا أصل لها ولا أساس لأمور أو أشياء وجدت في التاريخ بعد فسنة النبي عليه الصلاة والسلام باقية وثابتة ومستمرة والعمل ينبغي أن يكون عليها وبها وفي ضوئها وعندما تحدث بعض الأمور أو المجريات في التاريخ لا تغير الهدي النبوي وما ينبغي أن يكون عليه الناس من اقتداء واهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام sunnah yang sangat agung ini yang telah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, ternyata dikerjakan Nabi sampai akhir kehidupan beliau ya sampai sebelum sebelum beliau wafat beliau masih tetap masih tetap melaksanakan puasa hari Ashura karena dalam satu riwayat yang lain ya, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala ma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la in baqitu ila qabil la, as, la asumanna tasi' kata Rasulullah sallam kalau seandainya saya masih hidup sampai tahun depan saya akan berpuasa juga tanggal 9 dan juga tanggal 10 ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sampai di akhir, akhir hayat beliau, beliau tetap berpuasa. Kenapa? Karena ternyata setelah beliau mengucapkan demikian, Rasulullah SAW ternyata e, meninggal dunia sebelum datang tahun berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa Ashura tetap dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak datang dari kota Madinah sampai meninggalnya beliau, beliau tetap melaksanakan puasa hari Ashura. Jadi beliau memperingati hari Ashura dengan berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ya menyambut kedatangan hari Ashura dengan berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti nabi mereka. Karena sunnah ini adalah sunnah yang telah diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat beliau. Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin pun demikian amal yang harusnya mereka lakukan adalah mengikuti sunnah Nabi mereka. Tatkala datang hari Ashura, maka mereka berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sejak datang dari sejak datang dari Mekah ke kota Madinah sampai akhir hayat kehidupan beliau. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum, maka kita kaum mukminin pun demikian, kita menyambut hari Asyura dengan berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengingatkan bahwasanya jika terjadi peristiwa yang besar, peristiwa atau kejadian yang menimpa kaum muslimin, maka peristiwa-peristiwa tersebut tidaklah merubah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi terus berjalan meskipun terjadi peristiwa-peristiwa yang menakjubkan atau yang menyedihkan. Oleh karena itu, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berlanjut dan tidak berubah meskipun terjadi peristiwa uh, yang menimpa kaum muslimin maka kita tidak boleh merubah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dia tidak boleh merubah sunnah Nabi pada hari Ashura yaitu berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا يسوقنا إلى الإشارة إلى حدث مؤلم حصل في سنة 61 للهجرة سنة 61 للهجرة في يوم عاشوراء من شهر الله المحرم في العاشر من شهر الله المحرم الذي عرف بيوم عاشوراء ففي تلك السنة سنة 61 للهجرة آه، حصلت أحداث آه، قتل على إثرها ظلما الحسين بن علي رضي الله عنهما قتل شهيدا في سبيل الله وكانت آه، كان قتله ظلما وموته كان شهادة يرفعها الله سبحانه وتعالى بها المنزلة العالية في الجنة لأنه هو وأخوه الحسن سيد شباب أهل الجنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ولهذا نعتقد أن القتل الذي حصل له في ذلك اليوم كان آه، ظلم له رضي الله عنه وتعد عليه ونعتقد أنه أيضا سبب لرفعته عند الله عز وجل لأن المنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء كما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء آه، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فهذا الحدث الذي حصل للحسين آه، آه، رضي الله عنه في يوم عاشوراء هو حدث ولا شك مؤلم ومصاب جلل ووجود آه، هذا الحدث أو هذا المصاب في هذا اليوم لا يجوز أن يغير آه، مجرى السنة النبوية المطلوبة في ذلك اليوم بأي عمل وبأي طريقة ولما كان بعض الناس في طريقتهم وفي توجههم لا يتقيدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا في سنته حولوا هذا اليوم إلى أعمال وأمور ليست من دين الله ولا من شرعه كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, isyarat yang disampaikan Syekh tadi bahwasanya uh, kejadian tidak boleh merubah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah peristiwa tidak bisa merubah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengantarkan kita kepada uh, pembicaraan tentang sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan yang terjadi pada tahun 61 Hijriah pada tanggal 10 Muharram yaitu hari Ashura pada tahun 61 Hijriah. Pada tahun tersebut terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan dan mengerikan yaitu eh, terbunuhnya eh, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Beliau dibunuh dengan kezaliman dan uh, dan kematian beliau merupakan syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat beliau dengan peristiwa tersebut. Karena beliau yaitu Al Husain beserta juga saudaranya yaitu Hasan Al Husain, Hasan dan Husain, mereka adalah sayyida sababi ahli jannah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain merupakan pemimpin para pemuda uh, yang ada di surga kelak oleh karena itu, kita meyakini bahwasanya terbunuhnya Hussein bin Ali radhiyallahu taala anhuma itu merupakan satu bentuk kezaliman yang sama sekali tidak kita ridhoi. Dan kita meyakini bahwasanya terbunuhnya Hussein bin Ali radhiyallahu taala anhuma merupakan sebab untuk meninggikan derajat beliau, manzilah beliau di surga. Karena kita tahu bahwasanya manzilah ar-rafi'ah, kedudukan yang tinggi di surga tidaklah bisa diperoleh oleh seorang kecuali dengan bala, kecuali dengan cobaan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, "Asyadun nasi bala'an yaumal qiyamah al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal amsal." Kata Rasulullah Sallam, orang yang paling keras cobaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yaitu siapa? Para nabi. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Semakin tinggi keimanan seorang maka Allah akan semakin memperkuat cobaan terhadapnya dan balak yang menimpa Husain bin Ali akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ragu, kita tidak ragu bahwasanya apa yang menimpa Husain bin Ali merupakan musibah yang sangat menyedihkan. Namun, terjadinya peristiwa ini pada tanggal 10 Muharram hari Ashura, ya, tidak boleh merubah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 10 Ashura 10 Muharram hari Asyura yaitu kita berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dikerjakan oleh Nabi dan telah dikerjakan oleh para sahabat. Oleh karena itu, Syekh mengingatkan ada sebagian orang yang mereka tidak berjalan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka merubah, mereka merubah sunnah Nabi pada hari ini dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan dalam syariat Islam. Harusnya mereka berpuasa pada hari Ashura, mereka rubah dengan perayaan-perayaan yang lain, dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فتحول بذلك يوم عاشوراء عند هؤلاء إلى يوم مأتم إلى يوم مأتم في كل سنة من ذلك اليوم يعاد ذلك المأتم وهذا أمر لم يشرعه الله ولا يجوز مهما كانت المصيبة ومهما كان الألم فلا يجوز اتخاذ آه، مثل هذه المآتم بل جاءت الأدلة الصريحة على منع ذلك والنهي عنه فحصل أن طائفة من الناس حولوا هذا اليوم إلى يوم مأتم بدل أن يكون يوم سكينة وصيام وخضوع لله سبحانه وتعالى وتقرب إليه بالصوم شكرا النعمة العظيمة التي حصلت في ذلك اليوم تحول العمل في ذلك اليوم إلى إقامة المآتم التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان من لطم الخدود والصراخ والبكاء وضرب الصدور وشق الجيوب بل وأيضا آه، طعن الجسم بحديده الى درجه ان يراق الدم كل ذلك يفعل على انه آه، اظهار آه، الحزن على موت الحسين دون ان يكون عند هؤلاء اي دليل من كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام على تلك الممارسات الخاطئه بل الادله جاءت على خلاف ذلك ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يفعل ذلك وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه التحذير من النياحة تحذير الشديد من النياحة كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال أي قميص من قطران وهو النحاس المذاب ودرع من جرب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب فمثل هذه الأعمال والممارسات التي يقيمها هؤلاء في يوم عاشوراء أولا فيها إلغاء لسنة الصيام شكرا لله عملا بهديه وهدي أصحابه عليه الصلاة والسلام هذا من جهة ومن جهة أخرى فيها انشغال بهذه البدعة بدعة الحزن والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من الأعمال المنكرة المنافية لشريعة الإسلام وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذه الأمور كما أننا نعتقد أنها مخالفة للسنة فإننا نعتقد تمام الاعتقاد أن آل البيت ومنهم الحسين بن علي رضي الله عنهما وغيرهما من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه بإحسان لا يرضون مثل هذه المنكرات والأعمال التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Syekh mengisyaratkan ya, sebagian orang yang merubah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang harusnya berpuasa pada hari Asyura, mereka rubah menjadi hari bersedih, hari kesedihan. Mereka merayakan hari tersebut dengan menunjukkan rasa sedih dan uh, rasa duka, menjadikan hari tersebut sebagai hari duka dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh merubah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan seperti terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Betapapun besar kesedihan tersebut, maka tidak boleh kita merubah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan telah datang dalil-dalil yang sore yang jelas yang melarang akan perbuatan yang mereka lakukan. Seharusnya hari Ashura itu dipenuhi dengan hari ketenangan, hari hudu penuh dengan ketenangan sakinah, ya karena kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka rubah hari tersebut dengan e, penunjukan rasa duka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti latmul khudud, seperti mereka memukul-mukul pipi mereka, syakul juyu mereka juga merobek-robek baju mereka, mereka teriak-teriak, bahkan mereka e, menusuk badan mereka menusuk jasad mereka, tubuh mereka, sampai-sampai keluar darah dari tubuh mereka. Semua itu mereka lakukan dengan tanpa ada dalil sama sekali. Hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Bahkan dalil-dalil ya banyak yang menunjukkan akan larangan hal tersebut. Contohnya seperti dalam satu hadis yang soheh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Kata Rasulullah SAW, bukan dari golongan kami orang-orang yang terkena musibah kemudian mereka memukul-mukul pipi mereka. Dan bukan dari golongan kami orang-orang yang tatkala terkena musibah kemudian merobek-robek baju mereka dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Dan dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ana bariun minas saliqah wal haliqah wasyaqah." Aku berlepas diri dari saliqah. Siapa itu saliqah? Yaitu uh, seorang yang mengangkat suaranya tatkala terkena musibah, teriak-teriak tatkala terkena musibah. Wal haliqah. Siapa itu al haliqah? Rasulullah berlepas diri dari haliqah, yaitu orang-orang yang mereka memotong rambut mereka tatkala terkena musibah, menunjukkan rasa duka mereka. Demikian juga syaqah, yaitu orang-orang yang robek-robek baju mereka tatkala terkena musibah, tidak terima dengan uh, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW alaihi eh, dalam suatu hadis memperingatkan akan bahayanya niyahah yaitu sikap sedih berlebih-lebihan tatkala terkena musibah. Kata Rasulullah SAW, itu orang yang berteriak-teriak tatkala terkena musibah, anna ihatu di dalam tatub qabla mautiha, seorang yang berteriak-teriak pada tatkala terkena musibah, ya. Kemudian e, jika dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, sebelum dia meninggal, tuqamu yaumal qiyamati wa alaiha sirbal, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan dipakaikan sebuah komis pakaian min kotiran yaitu dari tembaga yang telah dilelehkan, yaitu tembaga yang sangat panas kemudian e, dilelehkan kepada dia. Wadir'in min jarab, yaitu dan menggunakan e, sebuah komis atau sebuah pakaian yang e, terisi penyakit di dalamnya. Jadi ini hukuman bagi orang yang tidak sabar dengan adanya musibah yang Allah berikan kepada dia. Oleh karena itu, para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan seperti ini, mukul tubuh, melukai tubuh ya, Pertama, perbuatan seperti ini telah melanggar dua pelanggaran. Pelanggaran pertama merubahnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya sunnah pada hari itu adalah berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabatnya dirubah menjadi amalan-amalan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian pelanggaran yang kedua, hari tersebut digunakan untuk sibuk dengan bid'ah, yaitu dengan bid'ah duka, hari duka, yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan penuh dengan kemungkaran. Dan ini perkara ini semuanya tentunya kita yakini bahwasanya perkara itu semua menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian kita juga meyakini ya bahwasanya ahlul bait keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Hasan dan Husain dan Fatimah dan yang lainnya tentunya tidak akan riba dengan perbuatan ini. Mereka keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ridho dengan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. بسبب هذا الانحراف الذي حصل لهؤلاء تحول هذا اليوم يوم عاشوراء عن مقصده العظيم الثابت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى يوم النياحة والندب وإنشاد قصائد الحزن وأيضا إيراد الأخبار التي فيها كثير من الكذب فيما يتعلق بالحسين آه، رضي الله عنه أو في غيره إضافة إلى محاولة والعمل على تجديد الحزن والشحناء إضافة أيضا إلى انشغال آه، هؤلاء في ذلك اليوم في الطعن الآثم في عدد بعدد من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ظلما وبهتانا ولهذا ينشغل هؤلاء في مثل هذا اليوم باللعن وسب آه، بعض خيار أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بل أيضا آه، تحول الأمر لدى هؤلاء إلى آه، آه، إلى آه، أمر يتعلق بشهر محرم كله يعني تحول الأمر لدى بعض هؤلاء إلى أن حول شهر محرم إلى شهر الحزن وتكثر في هذا الشهر الخرافات والأباطيل والأعمال المنكرات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى من سلطان حتى إن الأخبار التي يفعلها هؤلاء ويمارسونها أصبحت مثارا لتندر كثير من الناس آه، لما آه، يفعل في ذلك اليوم من أعمال آه، غريبة وأعمال عجيبة وأمور منكرة يعني مثلا على سبيل المثال في ذلك اليوم يصنع بعض أولئك ضريحا من الخشب مزينا بالأوراق الملونة ويسمونه ضريح الحسين أو يسمونه كربلاء ويجعلون فيه آه، يجعلونه على هيئة القبر ويطلقون عليه اسم التعزية ويلبسون الأطفال ألبسة خاصة يسمونهم فقراء الحسين ثم أيضا في في في شهر المحرم النساء آه، عندهم تضع الزينة ولا يأكلون اللحم ولا تقام ولائم الأفراح ولا تتم أيضا عقود النكاح وتمنع الزوجة من آه، زوجها تمنع الزوجة من زوجها وأمور كثيرة آه، تحصل إضافة إلى الطعن آه، في الصحابة والوقيعة فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم زد على ذلك ما يكون أيضا في ذلك اليوم من استغاثات وهذا من أعظم ما يكون نكارة و شناعة ما يكون في ذلك اليوم من آه، استغاثات آه، شركية بالحسين ينادونه ويستغيثون به ويلتجئون إليه ومن المعلوم أن الاستغاثة والالتجاء إنما يكون بالله سبحانه وتعالى فالشاهد أن تولدت أمور كثيرة وأصبحت مع مر الأيام تزيد آه، البدع وتزيد عند هؤلاء الأمور المحدثات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان زد على ذلك ما يرويه هؤلاء في ذلك اليوم من أحاديث مختلقة وروايات مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم وهذا كله من التحولات المنكرة التي آه، صار صار بسببها هؤلاء في واد آخر غير الوادي الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه صحابته الكرام آه، رضي الله عنهم وأرضاهم Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, dengan adanya penyelewengan yang mereka lakukan ya oleh penyelewangan-penyelewangan, penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan, maka berubahlah hari Ashura dari tujuan maksud yang azim, tujuan yang uh, yang sangat agung yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu yang tujuannya adalah kita berpuasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka rubah, ya, merubah menjadi hari duka, hari niyaha, teriak-teriak, mukul-mukul, ya, bahkan mereka juga membawakan kabar-kabar riwayat-riwayat yang diantaranya banyak riwayat yang dusta, riwayat yang palsu. Kemudian ditambah lagi mereka berusaha untuk memperbaharui kesedihan. Ya. Kita tatkala terkena musibah, ya kita berusaha untuk melupakan, bukan untuk selalu membuat kita sedih, memerubah kesedihan kita sengaja untuk membuat kita sedih. Kemudian juga memperbarui syahna, ya permusuhan. Tatkala mereka merayakan hal tersebut, mereka membacakan riwayat-riwayat yang membuat orang-orang benci kepada para sahabat, memusuhi uh, kaum selain kaum mereka. Ya. Sehingga akhirnya pada hari tersebut mereka mencela para sahabat, ya. memaki para sahabat. Bahkan mereka melaknat para sahabat. Bukan sembarang sahabat, bahkan khiyarus sahabat. Sahabat-sahabat yang sangat mulia, yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Justru mereka laknat dan mereka maki dan mereka caci. Oleh karena itu, Eh, terjadi perubahan yang besar-besaran. Bahkan bukan hanya hari Ashura saja yang berubah. Bahkan Syahrul Muharram kulluhu, bulan Muharram seluruhnya juga berubah menjadi bulan duka. Ya, bukan cuma hari Ashura saja yang mereka peringati dengan hari kedukaan. Bahkan bulan Muharram seluruhnya menjadi bulan kedukaan. Oleh karena itu banyak khurafat-khurafat yang mereka lakukan, terutama ah, timbul eh, bahkan di sebagian mereka khurafat yang terlalu banyak yang tidak ada dalil sama sekali sampai mereka melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang sama sekali tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Contohnya pada eh, hari tersebut ya, atau pada bulan Muharram di antara perbuatan yang aneh mereka lakukan yaitu mereka membuat seperti dorehahnya uh, eh, Husain bin Ali radhiyallahu anhu ya seperti model kuburannya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu kemudian mereka kasih hiasan-hiasan mereka e, melakukan sesuatu pada kuburan tersebut. Untuk mereka beristighosa kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian mereka juga memakai pakaian yang aneh-aneh kepada anak-anak ya. E, bahkan di antara mereka para wanita tidak boleh memakai zina. Pada hari tersebut atau pada bulan Muharram para wanita tidak harus melepaskan perhiasan mereka. Kenapa? Dalam rangka untuk menunjukkan kedukaan, rasa duka mereka terhadap bulan Muharram. Karena di bulan Muharram terjadi peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Bahkan di antara mereka ada yang tidak memakan laham, tidak memakan daging pada bulan tersebut, ya. Bahkan pada bulan tersebut sebagian mereka melarang ya, e, suami mendekati istrinya, ya. Seorang suami tidak boleh mendatangi istrinya. Belum lagi perkara mungkar yang sangat mereka lakukan yaitu apa? Mencelah para sahabat mencela para sahabat, menjelek-jelekan para sahabat. Belum lagi mereka beristighosah kepada Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka bersandar kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhu dan ini merupakan kesyirikan karena kita tahu bahwasanya istighosah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh hanya ingin menjelaskan bahwasanya karena penyimpangan yang mereka lakukan, timbullah perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara bid'ah yang sama sekali tidak pernah di Turunkan dalilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi mereka meriwayatkan riwayat-riwayat yang dusta ya tentang para sahabat untuk menumbuhkan kebencian kita kepada para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan perubahan kemungkaran ya, perubahan suatu perubahan yang merupakan kemungkaran berubah dari maksud tujuan yang agung yaitu kita berpuasa pada hari tersebut menjadi hari duka bahkan bulan duka. Mereka berada di lembah yang lain dan kita berada di lembah yang lain. Ya, mereka berada di satu jalan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengikutnya berada di jalan yang lain. مقابل هذه البدعة التي أنشأها هؤلاء في يوم عاشوراء بدعة اتخاذ ذلك اليوم يوم مأتم وحزن نشأت بدعة أخرى مصادمة ومضادة لهذه البدعة وهي بدعة اتخاذ هذا اليوم محتفل اتخاذ هذا اليوم يوم عاشوراء يوم آه، احتفال ويوم فرح وسرور آه، ونشأت هذه البدعة مصادمة للبدعة الأولى مصادمة لها وهذا حقيقة هو من رد الجهل بالجهل والفساد بالفساد والبدعة بالبدعة فوضع أناس آه، ليوم أو جعل أناس يوم عاشوراء يوم فرح وسرور ويخصونه بأعمال يدعون فيها الفرح والسرور كالاكتحال والخضاب وضع الحنة في اليد والشعر وتوسيع النفقات على الأولاد صنع بعض الأطعمة الخاصة الخارجة عن العادة ونحو ذلك من الأمور التي تفعل في الأعياد والمواسم فصاروا يتخذون آه، يوم عاشوراء آه، موسما كمواسم الأعياد والفرح ولا شك أن هذا بدعة منكرة لا شك أن هذا بدعة ومنكرة وحدث في الدين وأمر لا أصل له في شرع الله سبحانه وتعالى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في يوم عاشوراء لم آه، يصنعوا شيئا من ذلك لا شعائر الحزن التي كان يصنعه التي يصنعها اولئك ولا ايضا شعائر السرور والفرح التي يصنعها هؤلاء بل الذي عرفناه وثبت من هديه هو صيام هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى وبهذا يعلم أن اتخاذ يوم عاشوراء يوم لصنع الأطعمة الزائدة عن آه، العادة وتخصيص وجبات معينة وأصناف من الأطعمة والحلوى آه، تصنع في ذلك اليوم أو أيضا تخصيصه بعبادات معينة كصلوات معينة أو آه، أيضا ذبائح معينة أو لحوم أو, أو, أو أطعمة مثلا معينة أو كذلك تخصيصه بالاكتحال والخضاب والزيارات آه، المخصوصة والمعينة آه، فهذه كلها آه، لا أصل لها ودين الله سبحانه وتعالى قوام بين ذلك دين الله في يوم عاشوراء وسط بين من اتخذوا ذلك اليوم حزنا ومأتما وبين من اتخذوه آه، يوم فرح وسرور فلا هذا دل عليه دليل وأيضا هذا دل عليه دليل بل الذي دل عليه الدليل وهدي آه، قوام وصراط مستقيم كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والواجب على كل مسلم عاقل فطن أن يلزم السنة وأن يدعى المحدثات التي أحدثها الناس والتي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bid'ah hari duka ini atau bulan duka ini eh, dengan timbulnya bid'ah ini timbul pula bid'ah yang berlawanan dengan bid'ah ini. Timbul bid'ah yang bertentangan dengan bid'ah duka, yaitu apa? Bid'ah senang-senang. Sebagian orang pada hari Ashura mengadakan ihtifal, perayaan terhadap hari tersebut dengan menunjukkan rasa gembira, e, rasa senang ya. Karena bida ini muncul sebagai perlawanan terhadap bid'ah yang dilakukan oleh mereka tadi. Bida ini muncul sebagai perlawanan terhadap bid'ah duka yang dilakukan oleh mereka tadi. Dan ini merupakan bentuk perlawanan kebodohan dengan kebodohan atau bentuk perlawanan kerusakan dengan kerusakan dan melawan bid'ah dengan bid'ah yang lain. Ini tidak disyariatkan dalam syariat Islam. Kita melawan bid'ah dengan sunnah, bukan melawan bid'ah dengan bid'ah pula. Oleh karena itu sebagian orang pada hari Ashura mereka menunjukkan rasa gembira mereka, rasa senang mereka, bahkan mereka khususkan amal-amal tertentu yang menunjukkan rasa gembira mereka seperti mereka beriktihal, memakai celak ya. Kemudian uh, eh, khibab ya jenggot mereka uh, mereka warnai ya kemudian mereka usiun nafakat mereka apa namanya memberikan jajan yang berlebihan kepada anak-anak ya, sebagai rasa senang mereka pada hari tersebut. Bahkan mereka juga membuat makanan-makanan yang khusus eh, yang seperti ya itu seperti perbuatan-perbuatan yang dilakukan tatkala hari raya. Seperti apa sih orang hari raya? Itu ber, berhias, kemudian buat makanan-makanan yang khusus, kemudian menunjukkan rasa senang. Seakan-akan hari Ashura adalah hari Id. Ini merupakan bid'ah yang sama sekali tidak ada dalilnya dari Allah dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini merupakan kemungkaran. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Khalifah Rasyidin Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman sama sekali tidak melakukan hal ini. Ya, mereka tidak menunjukkan syairil huzun, mereka tidak menunjukkan syiar-syiar yang menunjukkan rasa duka, dan mereka juga tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan rasa gembira pada hari tersebut. Ya, yang kita tahu dari mereka, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Ashura dengan berpuasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kita tahu bahwasanya menjadikan hari Ashura sebagai hari Eid ya, dengan membuat makanan-makanan khusus, kemudian membuat uh, misalnya manisan-manisan, kemudian adanya ibadah-ibadah yang khusus atau zabaih atau sembelihan-sembelihan yang mereka lakukan yang khusus pada hari tersebut atau ada ziarah-ziarah yang khusus, kunjungan-kunjungan khusus. Kita tahu semua ini adalah tidak ada dalilnya sama sekali. Dan agama Allah Subhanahu wa taala qawam. Agama Allah adalah lurus dan tengah di antara dua bid'ah tadi. Agama Allah pada hari hari syura bukan dijalankan dengan hari duka dan juga tidak dijalankan dengan hari senang-senang karena kedua-duanya tidak ada dalil sama sekali. Yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu uh, uh, jalan tengah, jalan yang lurus di antara dua bid'ah tadi yaitu dengan berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang Muslim yang fatin, yang cerdas, yang jeli, hendaknya mereka tidak mengikuti bid'ah-bid'ah yang ada, tapi mereka melazimi sunnah Nabi mereka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. والذي آه، يمكن ان نقوله في ختام هذا اللقاء ان الواجب على كل مسلم في اي مكان ان يقيد نفسه بقيد الشرع وان يحرص على لزوم هدي النبي عليه الصلاه والسلام فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وليحذر المسلم من الأمور التي تحدث أو أحدثت ونشأت بين الناس مما لا أصل له ولا دليل عليه في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والبدع تبقى منكرة مردودة على أصحابها تحت أي مسمى يسميها به أصحابها آه، وهي مرفوضة ومردودة وكل عمل ليس عليه امر النبي عليه الصلاه والسلام فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه تحت اي مسمى وباي شكل وصفه ومردود عليه ولا تقبل الاعمال الا اذا كانت وفق هديه القويم وصراطه المستقيم واختم لقاءنا هذا بقول ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Beliau mengatakan di penghujung atau di akhir dari pengajian kita hari ini, saya mengingatkan bahwasanya hendaknya setiap muslim dimanapun dia berada kapanpun dia berada hendaknya dia mengikatkan dirinya dengan ikatan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mengikatkan dirinya dengan ikatan sunnah dan ikatan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jangan sampai dia lepas ikatan tersebut kemudian terjebak dengan ikatan bid'ah. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam" dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa syarul umuri muhdasatuhah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dan sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Dan setiap perkara-perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati. Hendaknya setiap muslim berhati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan di antara manusia yang tidak ada dalilnya sama sekali, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bid'ah, perkara yang baru dalam agama, bagaimanapun tetap akan merupakan kemungkaran, meskipun dibungkus dengan propaganda-propaganda yang menipu. Seperti mengatakan ini sebagai rasa cinta kepada Alul Bait, menunjukkan bahwasanya rasa sedih kita kepada Hussein. Meskipun nama apa saja diletakkan, maka bid'ah tetap saja mungkar dengan syakal apapun, dengan bentuk apapun dan dengan sifat apapun, bid'ah tetaplah adalah bid'ah dan tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh perkara yang tidak berada di atas contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh menutup pengajiannya dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh bagi kalian ada uswah hasanah, ada suri toladan yang sangat baik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah pada hari akhir dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwas sekalian para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan. Nah, terima kasih jazakumullah khairan atas materi dan pengajian yang sangat bermanfaat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abad Al-Badar Hafizullah. Khotal Islam kami akan berikan kesempatan yang akan bertanya. Untuk yang pertama kami angkat pertanyaan yang datang dari uh, pendengar kita, Bapak Abdullah di Bekasi. Barakallahu fikum ya Syekh. Di antara daya tarik dari ajaran Syiah bagi eh, anak-anak uh, anak -anak muda pada khususnya adalah nikah mut'ah untuk melapangkan jalan uh, bagi penyebaran uh, nikah mut'ah ini sebagian dari mereka menggunakan fatwa dari uh, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala tentang bolehnya nikah dengan niat talak. Mohon penjelasannya Syekh, apakah perbedaan antara nikah mut'ah dengan nikah dengan niat talak? Jazakallah khairan. هم يقولون الشيخ بن باز يعني يجيز ذلك لأنه تسميك بكلمة الفرق بين الفرق فما الفرق بين المتعة وهذه هذا السائل يسأل عن آه، نكاح المتعة ويقول أن بعض الشباب يصحبون هؤلاء الذين يجيزون نكاح المتعة من أجل آه، آه، اتباع هذه الشهوة وقضاء هذا الوطر بهذه الطريقة المحرمة شرعا ويقولون أن آه، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يجيز ذلك يجيز نكاح المتعة فهذا الكلام فيه أخطاء من عدة جهات هذا الكلام فيه أخطاء من عدة جهات أولا قول بأن نكاح المتعة يعني نكاح جائز ونكاح مشروع فهذا كلام غير صحيح و آه، وهو كلام باطل ترده الأدلة آه، الواضحة في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والأمر الثاني آه، نسبتهم هذا القول أو هذا الأمر للشيخ عبد العزيز بن باز هذه نسبة باطلة تردها وتكذبها أيضا فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى الصريحة الواضحة في هذا الباب Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan Bapak tadi ya, bahwasanya orang-orang Syiah mereka sampai bisa mengajak sebagian pemuda masuk dalam agama mereka. di antara salah satu cara yang paling mereka gunakan adalah dengan mengumbar syahwat para pemuda dengan perbolehkan nikah mut'ah ya, dengan perbolehkan nikah mut'ah dan ini tentunya disukai oleh setiap orang ya dengan nikah bebas bolehnya uh, nikah ya kemudian mereka mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu tidak ada diperbolehkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah karena tidak ada bedanya dengan uh, nikah dengan niat untuk uh, bercerai ya Syekh uh, eh, Abdul Razak tadi menjelaskan bahwasanya ini merupakan perkataan yang batil ya. Karena nikah mut'ah itu hukumnya adalah haram. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan uh, batilnya nikah mut'ah dan insya Allah ada kalau kesempatan beliau akan menjelaskan lebih panjang lebar lagi tentang haramnya nikah mut'ah ya. Yang kedua, uh, beliau mengatakan bahwasanya menisbahkan bolehnya nikah mut'ah kepada Syekh bin Bas juga merupakan kedustaan Karena kalau kita perhatikan fatwa-fatwa Syekh bin Bas rahimahullah, tentunya beliau sangat keras dan sangat menentang akan adanya nikah mut'ah yang dilakukan oleh uh, orang-orang Syiah ya. Kita sedang berusaha mencari fatwa Syekh bin Bas agar uh, bisa dibacakan kepada para pendengar sekalian ya. عبد العزيز بن باز رحمه الله له في كتابه مجموع الفتاوى المجلد المجلد عشرين آه، صفحة 291 له بحث مطول آه، وواسع جدا فصل فيه تفصيلات بالأدلة والحجج والنقولات عن أهل العلم آه، في أن نكاح المتعة محرم وساق الأدلة المطولة آه، آه، آه، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وبين رحمه الله أن نكاح المتعة أدن فيه في أول الأمر ثم حرمه النبي عليه الصلاة والسلام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة وساق الأدلة على ذلك ونقل نقول كثيرة ومطولة عن أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة آه، وغيرهم نقل نقول مطولة في أن هذا النكاح آه، مطول وبين يدي أنا كلام الشيخ الآن لا لولا خشية الإطالة على الإخوة لقرأت آه، ما ساقه رحمه الله من أدلة ومن نقولات عن أهل العلم ويمكن كما ذكرت أن تراجع أن يراجعها طلاب العلم في مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله في المجلد العشرين 291 فدعوى أن الشيخ يجيز ذلك هذا قول وافتراء على الشيخ ممن لا يعرف آه، فتاوى الشيخ رحمه الله آه، شيخ مجلس كان سامع آه، شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله dalam kitabnya eh, atau kumpulan fatwa beliau terkumpul dalam majmu' fatwa jilid eh, uh, 20 halaman 291 Syekh memiliki pembahasan yang sangat panjang eh, tentang masalah nikah mut'ah di mana Syekh menjelaskan akan keharaman nikah nikah mut'ah dengan dalil yang sangat banyak dan beliau juga menyebutkan perkataan dari para ulama ya Eh, dan beliau menjelaskan Syekh bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwasanya nikah mut'ah itu dibolehkan oleh Nabi SAW di awal Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengharamkan nikah mut'ah selama-lamanya. Bahkan beliau menukil perkataan dari empat mazhab. Empat mazhab seluruhnya mengharamkan nikah mut'ah. Demikian juga dari para ulama lain dari selain empat empat mazhab. Kata Syekh Abdul Razak, seandainya kalau kawat tidak uh, tidak khawatir akan oh, terlalu panjang waktu yang dibutuhkan, maka Syekh akan membacakan bahas tersebut pembahasan tersebut dari perkataan eh, Syekh bin Bas dalam Majum Fatawa jilid 20 halaman 291. Oleh karena itu beliau berharap agar para ustadz di sana di Indonesia ya kalau bisa menjelaskan perkataan Syekh bin Bas atau menerjemahkan perkataan Syekh bin Bas yang terdapat dalam Majum Fatawa uh, tadi halaman uh, jilid 20 halaman 20 291. Oleh karena itu uh, tuduhan bahwasanya Syekh membolehkan nikah mut'ah merupakan tuduhan yang batil dan kedustaan yang sangat terang-terangan yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak tahu siapa ibn Bas. Dilancarkan oleh orang-orang yang tidak pernah membaca fatwa-fatwa Syekh bin Bas. Orang yang mengenal Syekh bin Bas tentu akan mengatakan tidak mungkin dan akan mengatakan dusta dari dari awal tatkala mendengar tuduhan ini. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon sudah ada Ibu Nani di Depok. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Mau menanyakan ini saya pernah di uh, disuruh seseorang Syiah membaca bukunya yang judulnya seperti ini Karena Husin saya Syiah cuman saya menolak membacanya karena takut masuk masuk sebahat cuman sekarang jadi tanda tanya uh, kenapa Syiah itu seolah-olah mengklaim bahwa Husain itu Syiah gitu uh, yang kedua uh, tolong dijelaskan uh, peristiwa se peristiwa sebab terbunuhnya Husain tadi dan kaitannya dengan mereka menjelek-jelekan sahabat itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Hadis Syiah عرض علي كتابا بعنوان لأجل حسين فشيعته فأنا قلت هذا الكتاب ضل ولا أرفض هذا الكتاب آه هي هي تقول لماذا هم يقولون يدعون أن الحسين شيعي يقولون الحسين شيء رجع لذلك فشجع ثم أمر ثاني ما هي الحدث الذي حصل لحسين حتى هم يتخذون هذا السبب لطعن الصحابة ولعنهم ويتساءل عن الحدث كيف أقول هذا السؤال سؤال طويل عريض والإجابة عليه تحتاج إلى وقت لكن الذي ينبغي أن نعلمه أن الحسين آه، رضي الله عنه وأخوه الحسن وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهما بأنهما سيدا شباب أهل الجنة وكذلك والدهما علي بن أبي طالب ووالدتهما فاطمة آه، رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين كلهم كانوا أتباع للنبي عليه الصلاة والسلام يقتفون أثره ويسيرون على آه، نهجه وطريقته ومثل هذه الامور التي تحصل للحسين او لغيره لا ينبغي ان تغير آه، الهدي الذي ينبغي عليه ان يكون عليه المسلم في اتباعه واقتدائه بالنبي عليه الصلاه والسلام. ولهذا نحن اتباع للحسين واتباع للحسن واتباع لفاطمه واتباع لعلي واتباع لابي بكر واتباع لعمر واتباع لعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فالصحابه عموما كلهم آه، كانوا آه، على طريقة آه، واحدة ونهج سديد ولعل الله ييسر أن أفرد لقاء قادما أخصصه عن الواجب علينا نحو بيت النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن الغلو وبعيدا عن التجاوزات التي ما Nah, ikhwatal Islam, mohon maaf terputus koneksi kami dengan uh, Syekh di malam hari ini. Nah, uh, kami persilahkan Ustaz untuk menerjemahkan jawaban Syekh tadi. Saya menjelaskan bahwasanya pertanyaan Bu Nani ini uh, butuh penjelasan yang panjang lebar yang tidak cukup waktunya untuk sekarang ini karena ceritanya panjang dan penjelasannya panjang. Akan tapi Syekh memberi jawaban dengan jawaban yang umum bahwasanya Hasan dan Hussein telah direkomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berdua adalah Sayyidah Syababi Ahlul Jannah mereka adalah pemimpin penghulu para pemuda di surga dan uh, Hasan dan Hussein demikian juga kedua orang tua mereka Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum demikian juga para sahabat mereka seluruhnya adalah pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hasan dan Hussein Ali dan Fatimah seluruhnya berjalan di atas manhajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di, di atas torikoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu diriwayatkan dari mereka bahwasanya mereka uh, apa namanya merubah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Syekh menjelaskan bahwasanya peristiwa yang terjadi pada Hussein dengan terbunuhnya Hussein pada hari Ashura tidak boleh dijadikan alasan untuk merubah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak boleh dijadikan alasan untuk merubah sunnah Nabi dari, dari puasa menjadi hari duka dari puasa menjadi bulan duka. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Oleh karena itu kita juga adalah pengikut Husain. Kita pengikut Husain sebagaimana kita pengikut Hasan, sebagaimana kita juga pengikut Ali dan Fatimah, sebagaimana kita juga pengikut Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sebagaimana kita juga pengikut Abdurrahman bin Auf dan para sahabat yang lain yang mereka sama sekali tidak pernah merubah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka senantiasa berjalan di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat secara umum semuanya berjalan di atas jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kata Syekh mungkin eh, kalau ada kesempatan pada pengajian-pengajian berikutnya kita akan menjelaskan tentang apa kewajiban kita tijah alil bait apa yang harusnya kita lakukan apa kewajiban kita sih terhadap Eh, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Hasan, Hussein, Fatimah dan uh, Ali radhiyallahu anhu dan keturunan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kesempatan, insya Allah akan ada pengajian khusus tentang masalah ini. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari Umum Muhammad di Jakarta Timur. Silahkan Ibu. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya pertanyaan Syekh mengenai uh, eh, yang surah kebenaran eh, kita keluarga mengadakan uh, buka puasa bersama. Apakah ini menyelesai menyelesaikan sunnah pada yang Asyura? Terima kasih saya semoga saya dalam keadaan sehat walafiat dan kami mohon doa agar kami diampuni dosa-dosanya Saya Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imam Muhammad. Silakan. ini ini jalan kalau sehat daiman wa arjulah an لها للمغفرة وهي تقول نحن في يوم عاشوراء اجتمعنا نحن عائلتنا على الإفطار الجماعي هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ إذا أولا أسأل الله لهذه الوالدة الكريمة أن يحفظها وذريتها وجميع المستمعين بحفظه وأن يوفقنا وإياها لما يحبها ويرضاه وأن يتقبل منا صالح الأعمال وسديد الأقوال واجتماع أفراد الأسرة على الإفطار آه، لا حرج في ذلك إذا إذا اجتمعوا على الإفطار جميعا لا حرج في ذلك وليس هناك ما يمنع آه، من ذلك في هذا الذي آه، تسأل عنه السائلة والله تعالى أعلم ولعلنا أيضا نكتفي بسؤالها هذا اليوم الله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه Uh, Syekh mendoakan kepada ibu ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ibu dosa-dosa ibu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu dan menjaga keturunan ibu dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada ibu dan kepada keturunan ibu juga kepada kaum muslimin seluruhnya dan para pendengar seluruhnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua. Saya menjelaskan bahwasanya berkumpulnya keluarga ya dalam rangka untuk uh, iftar bersama, buka puasa bersama, kata Syekh itu tidak mengapa dan tidak ada dalil yang melarang eh, dan uh, hal itu dilakukan Eh, tidak mengapa meskipun pada hari Asyura. Eh, demikian saja yang bisa disampaikan beliau pada hari ini. Kita cukupkan pengajian kita pada hari ini eh, dan insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.